Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani al-Asqalani rahimahullahu taala Al-Hadis Sabin wa Ishrun Hadis yang ke-28 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Qaula Qaula salah seorang dari uh, ada beberapa nama Qaula binti Sa'labah Qaula binti Hakim wallahu alam siapa ini kita tidak tahu karena hadisnya sendiri sarannya baik. Tidak tahu siapa yang dimaksudkan di sini. Ya Rasulullah, ilam yadhabid jam. Bagaimana kalau fa'ilam? Setelah Rasulullah menyebutkan tentang cara apa? Mencuci e, mencuci darah haid ya, me, menetesi baju. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau setelah itu darah itu tidak hilang? Oh, yang fil ma wala yadurruki atharuh cukup bagimu air dan tidak membahayakan dirimu bekasnya yaitu sisa-sisa yang ada kalau kita sudah upayakan dengan tiga tingkatan pencucian yang disebutkan semalam itu kalau masih ada sisa maka Allah Ta'ala memaafkan karena ini masuk dalam firman Allah Ta'ala apa itu la yukalifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani sesuatu jiwa kecuali sebatas apa yang dia mampu Hadis ini kata Ibnu Hajar, akhrajahu Tirmizi wa sanaduhu dhaif. Tapi ini tidak benar. Yang benar adalah apa? Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, bukan sendiri. Memang sanadnya doif. Karena di dalam sanadnya ada siapa? Ibnu Lahiyah, rahimahullah. Imam fi sunnah dhaifun fi riwayah. Dalam masalah sunnah beliau imam. Tetapi kalau di dalam masalah riwayat memang hafalan beliau agak lemah. Apalagi zaman dulu kan, zaman dulu harus hafal sanad. Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman dulu. Kita hidup zaman dulu, kita semua mungkin nggak diterima ucapan kita karena sahabat pun tidak. Dari hadis ini kita melihat bahwasanya sisa-sisa dari jarah haid kalau sudah dicuci semampunya sekuat tenaga maka sisa tersebut tidak membahayakan. Tapi dengan syarat apa? Sudah dijalankan apa yang Rasulullah ajarkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar kemarin itu hari yang eh, semalam itu. Tetapi akan jadi pertanyaan hadis ini sangatnya lemah. Memang sangatnya lemah, tetapi maknanya benar dan ini didukung oleh apa? Oleh hadis Asma yang kemarin. Kenapa? Karena makam Rasulullah, posisi Rasulullah dalam hadis Asma adalah posisi bersatwa dan menjelaskan kebenaran. Manakala Rasulullah hanya menyebutkan sebab kamu berbuat begini, habis itu begini, habis itu begini, dan beliau tidak menjelaskan wajib habis total atau bagaimana menunjukkan apa syarat eh, bahwasanya habis secara total itu tidak apa tidak menjadi syarat. Yang penting kita sudah berupaya, ternyata masih ada sisa, maka Allah Taala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan inilah yang dirajinkan oleh kebanyakan ulama. Bahwasanya apa? Cukup apa ya diusahakan tanpa harus kita apa berlebihan dengan memakai apa obat-obatan yang keras Makanya para ulama mengatakan hadis ini dan yang disebutkan dalam hadis asma itu menunjukkan bahwasanya kita tidak wajib mempergunakan obat-obatan yang keras untuk menghilangkan menghilangkan apa tadi darah haid itu. Walaupun untuk memakainya pun boleh. Boleh dan tentunya lebih baik sebagaimana pendapat sebagian ulama. Boleh kita memakai sabun, boleh memakai sider, boleh juga memakai kaporis barangkali atau memakai benda-benda lain ya bisa dipakai untuk menghilangkan kotoran tadi, noda tadi. Boleh, tidak sampai tingkatnya wajib. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama Syafi'iyah dan juga mayoritas dari ulama Hanafiyah. Dan ini yang dirajikan oleh Imamul A'immah yaitu siapa? Ibnu Khuzaimah. Rahimahullah. Bahwasanya apa? Tidak wajib kita memakai alat-alat yang keras, tapi akan mustahab untuk mendukung kesucian itu mustahab. Adapun untuk Imam Syafi'i sendiri, bukan murid-murid beliau, tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan wajib. Yaitu apa? Wajib kita memakai alat-alat obat-obatan yang keras sampai darahnya itu hilang sama sekali. Apa dalil yang beliau pakai menunjukkan wajibnya itu? Dalilnya kuat juga. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memakai hadis Umi Qais bin Misran, saudara Ukasah bin Misran itu. Rasulullah anha, yang mana beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah haid yang menetesi baju. Maka Rasulullah mengatakan hukihi bilbira wa bima in wasiden Gosoklah dia eh, apa namanya ya istilahnya menggosok itu mengerik mengikis ya kikislah dia dengan zila zila terkadang diartikan apa dengan dengan sepotong tulang rusuk atau benda yang lain atau mungkin dengan kuku seperti yang dalam hadis yang kemarin itu. Kemudian bahwa silih dan cucilah dia bima'in wasider dengan air dan sidr. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan memang hadis ini sahih. Di sini dohirnya menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk memakai tambahan untuk memperkuat apa itu kekuatan air yaitu dengan sidr. Dari sini kita tahu bahwasanya memakai sabun itu juga disyariatkan. Bukan memakai obat-obatan yang lain yang mudah untuk untuk kita pakai untuk mencuci. Dan ini pula yang dirozilkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala dan Al-Albani rahimahullah ta'ala aidan. Tentang apa? Bahwasanya wajib memakai tambahan obat-obatan untuk semakin membuat bersih baju tersebut. Adapun yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hizam adalah apa dia tidak sampai wajib, tapi apa? Mustahab. Apa bahkan apa itu yang wajib hanyalah air saja? Atau dengan cara-cara yang lain yang mudah? Karena buktinya adalah para Rasul mengatakan yang fikil mak cukup bajimu air. Tapi sekarang bagaimana kita menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi hadis Ummi Qais. Kata para ulama ini caranya adalah kita gabungkan karena hadisnya sama-sama sahih, maka apa kita gabungkan bahwasanya perintah yang ada dalam hadis Umi Qais tadi itu sekedar mustahab. Yaitu apa? Dengan tambahan cider ataupun obat-obatan yang lain ini mustahab. Ini karena kita menggabungkan dalil, tidak sampai wajib tetapi mustahab. Baik. Berarti kesimpulannya apa? Kita yang wajib adalah dengan air. Kemudian kalau kita melihat masih ada bekas, ya masih ada sisa, maka disunahkan mustahab untuk apa kita memakai obat-obatan yang lain yang mendukung tanpa takal tetapi tidak perlu beli yang terlalu mahal dan sebagainya apa yang kita sanggupi sekarang setelah itu masih ada sisa bagaimana itu maka Allah Taala memaafkan dan ini adalah yang di, menjadi madhab Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Mundir dan sanadnya sahih kepada Aisyah bahwasanya apa kalau memang sudah ada kalau sudah ada upaya kemudian ternyata masih ada sisa sedikit barangkali warnanya atau mungkin masih ada rasanya atau akwar eh, atau aromanya maka ini tidak apa-apa setelah diupayakan dan memang itulah ya yang rojis dan itu pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala dan mayoritas ulama bahwasanya kalau ada sisa sedikit itu dimaafkan. Adapun sebagian ulama yang lain mensyaratkan harus sampai digunting seperti madhabnya siapa madhab orang orang seperti syariat dari orang-orang Yahudi harus apa digunting najis itu. Ini tentunya apa bukan pendapat yang benar. Baik. Sekarang kita akan sedikit meluas pembahasannya bukan sekedar masalah haid. Sekarang bagaimana kalau untuk najis-najis yang lain kalau kita sudah upayakan kita cuci ternyata apa masih ada bekasnya masih apa? Masih ada sisanya. Apakah semacam ini juga akan dimaafkan? Iya, yang benar adalah dia itu dimaafkan. Kenapa? Karena Allah Taala sudah menjadikan agama ini adalah agama yang agama yang mudah. Sebagaimana dalam kaidah apa itu? Al masakoh fasilibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kalau kita sudah upaya ternyata masih masih amat apa namanya najisnya itu kecil maka Allah Taala memaafkan. Sekarang Bagaimana kalau najis itu menimpa baju kita, tetapi setelah itu tidak nampak? Tidak nampak najisnya. Kita sudah yakin. Kalau tidak yakin, tidak masalah. Tapi kita yakin najis tadi menetesi baju kita. Tapi tidak ketahuan di mana sumbernya. Sehingga untuk dicuci pun kita nggak tahu di sebelah mana ini. Yang pasti baunya ada. Ada baunya di baju kita itu. Bagaimana cara kita mencucinya? Maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya apa cukup kita apa kita percikin air, e, percikkan air kepada apa? Kepada baju tadi. Walaupun sekarang kita tidak tahu di mana tempatnya. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Ya kita usahakan kita istihad, kita cari yang mana, kemudian walaupun tidak jelas, sudah kita cuci bagian situ. Ataukah pendapat yang ketiga, yaitu apa? Bajunya dicuci saja semua. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, juga Imam Ibnu Munzir, An-Nakhai dan yang lain-lain. Dan inilah yang benar, yaitu apa? Kalau kita sudah yakin baju itu memang terkena najis, tapi tidak jelas di bagian mana, maka kita wajib untuk mencuci baju tadi semuanya. Kenapa? Masuk dalam kaidah malah yakinul wajibu illa bihi wajib. Perkara yang kesempur eh, yang kesempurnaan eh, perkara yang mana kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan perkara tadi maka perkara tadi hukumnya juga wajib. Manakala kewajiban untuk mensucikan baju itu tidak bisa kita raih kecuali dengan mencuci semua, maka mencuci semua menjadi wajib hukumnya. Itu kalau apa? Kalau kita tidak tahu bagian mana yang terkena najis, walau dalam keadaan kita yakin memang ada najis yang yang menimpa baju kita. Sekarang bagaimana kalau yang terkena najis itu adalah air? sampai berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Bagaimana cara kita mensucikan air itu? Para ulama mengatakan cukup diperbanyak airnya. Kalau zat najisnya sudah kita buang, maka kemudian apa? Kita perbanyak air itu, kasih air yang banyak sampai najis itu betul-betul larut dan terkalahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita di sungai misalkan. Sungainya kebetulan alirannya lambat. Ketika ada anak yang kencing di situ, maka apa? Maka bagian situ tampak kuning misalkan. Bagaimana cara kita mensucikan air yang di situ? Juga apa? cukup kita kita aduk dengan air-air yang di sampingnya sampai warna kuning kuningnya tadi hilang, sampai ciri-ciri najisnya tadi hilang. Demikian pula air laut dan sebagainya demikian. Kalau sudah sudah kembali ke warna yang normal maka dia suci. Tapi kalau belum kembali ke warna yang normal tentunya apa? Bagian itu masih najis. Kita wudhu aja di tempat yang agak jauh. Kalau A kalau belum belum bercampur kembali. Sekarang apakah disyaratkan niat di dalam menghilangkan najis? Kita harus berhati-hati terhadap dua perkara. Kita bedakan antara menghilangkan najis dengan apa? Dengan mensucikan mensucikan badan. Menghilangkan najis itu misalkan apa? Sepatu kita belum kita kena najis, kemudian kita dobokkan ke bumi. Itu maksud menghilangkan najis. Apa kita? Ya kita setelah kita buang air kecil kemudian kita cuci kemudian ya, sampai bersih. Itu istilahnya menghilangkan najis. Adapun yang kedua yaitu apa? Toharoh mensucikan badan dengan apa? Dengan wudhu, dengan dengan apa lagi? Dengan tayamum atau dengan mandi janabah dan sebagainya itu. Ini namanya toharoh. Beda antara toharoh dengan izaratun najasah. Adapun untuk toharoh seperti wudhu, seperti apa lagi seperti tadi mandi janabah dan juga tayamum, wajib tidak untuk kita berniat? Wajib tidak? Jelas dia ya, hukumnya wajib. Dia adalah syarat sah dari dari apa toharoh. Karena toharoh itu bagian dari ibadah. Toharoh itu bagian dari ibadah, maka dia itu wajib untuk apa dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Adapun yang perkara yang pertama tadi, masalah menghilangkan najis, maka dia ini bukan bagian dari ibadah maka apa? Maka dia tidak disyaratkan berniat. Seperti apa misalkan? Seperti kita baju kita kebetulan tertimpa najis sedikit. Ada anak kecil barangkali sedang membuang atau membuang air kencing atau menetes dari atas terkena baju kita. Kita tahu, tapi kita sekarang sedang sibuk, kita mau jalan ke ke masjid misalkan. Kemudian ternyata apa di tengah jalan itu sebelum tempat kita bersihkan ada hujan deras, kita tidak membawa payung sampai baju kita basah kuyup. Kemudian setelah kita mendekati masjid, ternyata dengan takdir Allah matahari sudah apa? memanas kembali dan kering. Baju kita kering. Ternyata najis tadi hilang. Sah tidak kita memakai baju tadi untuk sholat? kan tidak? Ya. Hukumnya adalah sah. Oh. Hukumnya adalah sah. Kenapa? Karena kesucian, maksudnya kesucian dari najis itu bukan disyaratkan dengan adanya niat maka kita tidak harus mengatakan kepada hujan, niat dulu untuk membersihkan nasib kita tadi. Tidak usah. Itu adalah pertolongan dari Allah. Walaupun kita meyakini bahwa nasib semakin keras. Bukan. Maksudnya dalam keadaan nasibnya juga hilang dengan air hujan tadi. juga hilang rasanya, baunya, dan warnanya. <clears throat> Maka tidak disyaratkan niat. Tidak disyaratkan niat. Seperti apa misalkan? Seperti masalah eh, celana kita kena najis Biasanya bagaimana kita lakukan zat kita letakkan di, di apa namanya? Kita letakkan di tempat nanti istri kita yang mencuci atau mungkin anak-anak yang mencuci apa? iya, di Biasanya jelas mereka mencuci sekedar mencuci. Kemudian habis itu dibersihkan, kemudian dikeringkan, disijai. Kemudian kita hari berikutnya kita lihat, oh celana sudah bersih. Boleh tidak kita pakai celana tadi untuk sholat? Boleh tidak? Jelas boleh, jelas boleh. Tanpa kita, waduh aku, aku belum niat untuk mensucikan celana ini, tak harus. Yang penting zahirnya dia sudah suci dari rasa bau dan warna dari najis. Kenapa? Iya, <laughs> makanya dan ini yang dilakukan oleh Syekhul Islam. Jadi untuk masalah izalatun najasah, menghilangkan najis, ini adalah apa tidak tidak wajib untuk berniat yang penting najis sudah hilang baca baca baca baca mesin iya uh, mesinnya disuruh rekaman niat nggak ada itu hanyalah yang wajib itu kalau ibadahnya itu sementara sekedar menjauh dari najis itu bukan ibadah tapi kalau kita mendatangkan kesucian dengan wudhu dan lain-lain itu itulah yang namanya ibadah maka di situ wajib untuk untuk apa untuk untuk berniat. Baik. Sekarang Perkara yang terakhir untuk malam ini, kalau kita terkena najis dan sulit untuk kita menghindar darinya. Ini benar hampir sama dengan yang tadi. Misalkan apa? Misalkan apa ya? Agak-agak susah. Kalau sebagian ulama, karena ini adalah madhab jumhur, mereka mencontohkan adalah darah nyamuk. Nyamuk minum darah kita, kemudian kita pukul dia, nah ada sisa darah sedikit. Boleh nggak baju ini kita pakai untuk sholat? Jelas untuk untuk madhab yang benar badan eh, apa namanya darah kita itu suci, bukan darah haid. Maka apa dia itu suci. Tetapi untuk pendapat jumhur bagaimana yang mengatakan darah itu najis, mereka mengatakan berarti ini bajunya kena najis. Tapi kalau najisnya sedikit dan ini adalah sesuatu yang susah untuk dihindari, maka Allah Taala memaafkan. Karena macam ini susah untuk dihindari. Ada nyamuk nggak mungkin kita, waktu gimana lagi? Kita perlu dia pelan-pelan jangan sampai dalamnya menetes itu sekali tentunya. Itu berat. Itu yang penting untuk kita pukul aja dong Kalau senjam. Biar jangan. Ya dibiarkan. Niat itu niat zakat, inti zakat darah. Jangan kalau. Jelas gak kurus. Baik, ilahuna wallahu ta'ala alam. Bagaimana pula kalau di di, di, sama hukumnya sama. Sama. Baik itu lintah, baik itu apa namanya tadi pajak. Maksudnya kalau dia dalam kata-kata uh, e, belinan darah pun dimaafkan. ya itu itu dimaafkan. Karena itu adalah darah kita, darah kita suci. Jadi, jika orang yang ditipu musibah kalau itu menangis, mereka dia tidak sabar ataupun tidak redor, dihukumi tidak kalau tangisannya itu seperti tangisan Rasulullah SAW ketika melihat cucunya meninggal, Rasulullah mengatakan hadi rahmatun ja'alallahu fi qalbi man Ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati orang yang Allah kehendaki. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam dalam kitab beliau at al-Iraqiyah, ya, Rasulullah SAW menggabungkan antara ridho dengan takdir dengan apa? Merahmati anak tersebut. Maka seperti ini tidak apa-apa. Tetapi kalau tangisannya adalah tangis karena dia apa itu marah dengan takdir atau tidak puas dengan takdir, maka ini yang menghilangkan pahala. Menghilangkan pahala apa? Pahala pahala tadi itu, pahala musibah yang dijanjikan Karena menunjukkan dia tidak sabar. Tergantung dia tangisannya tadi tangis yang bagaimana. Allahu Akbar. Karena seperti apa? Seperti misalkan kita jatuh kaki kita misalkan apa sampai pet, sampai keselio nah, kemudian kita menangis karena sakit bukan berarti apa kita enggak ridho tapi namanya kesakitan menangis maka tergantung nangisannya tadi tangis yang bagaimana wallahu a'lam yang kita kita fikirkan tempat salam ataupun sebelum salam yang sudah ada bahaya akhir kemudian kita itu tiga kali kita duduk balik kita bersalam itu cara yang pertama kita setelah tahiyat yang terakhir dan sebagainya itu sebelum salam kita sujud dua rakaat eh, sujud dua kali dengan takbirnya dan sebagainya itu kemudian kita salam itu sunnah atau dengan cara yang kedua juga sunnah yaitu setelah salam. Kita sengaja memilih setelah salam. Setelah salam, salam kanan salam, salam kiri, kemudian kita takbir. Untuk apa sujud dua kali juga. Kemudian kita salam lagi itu juga sunnah. Dua-duanya boleh. Kata Imam Bayi Hati dan yang lain-lain, dua-duanya boleh. Kalau yang kalau yang tadi salam, salam, salam Iya, memang itu yang disyariatkan. Bahwasanya apa? sama saja dia itu sujudnya setelah salat atau sebelum salat tetap nanti setelah itu dia harus salat Harus salat Setelah apa? Setelah dia sujud itu. Ya, diakhiri dengan salam. Katakan. Kenapa? Uh, katakan nih, kisah yang harus kita dengar. Kan? Katakan apa nah, imam dia buat lima rakaat. Tetapi dia meyakini bahawa dia empat rakaat dan dia bagi salam. Adakah kita yang tahu kita dia buat empat rakaat ah, lima rakaat uh, ah, ah, kita tahu lima dia tak tahu dia dia, dia yakin kita empat dan kita yakin kita lima yeah. dia bagi salam kita kena buat sujud tahu. kita. imamnya waktu kita kasih tahu dia terima tidak dia tak terima dia tidak terima berarti apa berarti kita tidak perlu sujud sahwi kenapa karena Rasulullah SAW bersabda yusallu nalakum fa'in asabu falahum walakum fa'in asfa'u fa'alaihi walakum fa'alaihim walakum. Bahwasanya para imam itu sholat untuk kalian. Kalau sholat mereka benar, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Kalau mereka keliru, mereka yang menanggung dosanya dan kalian tetap dapat pahalanya. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya imam itu yang menjamin. Makanya kekurangan-kekurangan yang ada itu apa? Imamnya yang menjamin dan makmum tetap sempurna sholatnya. Maka tidak perlu sujud sahwi. Oke, yang saya pak, saya berbantah dengan saudara. Bayang di masjid kan? Jadi bila dia dah bangun uh, makmum kata Allah, dia dah tegak dia tak akan balik kalau patah balik batal kan betul kalau, kalau dia dah tegak bukan suruh uh, dia duduk. Hmm. makmum kata Allah, dia duduk balik sebenarnya semua ikut semua ikut baik ha, jadi ah, dia tak patut apa ni dia, dia, dia bangun dia meyakini empat benda dia buat tu dia buat lima tapi dia yakin empat maka dia beri salam jadi sudah sudah harap ni jadi lima empat, empat. jadi itu jangan layak jadi betul yang biasa kita nah, jangan biarkan jadi imam pun tengok macam tu lah dia pun dah muda lagi kan kalau imamnya sudah tahu kita ikut hmm. eh, kalau dia enggak sudah tahu maka kita, kita tak, tak perlu kita tak perlu kita benar yang ini ada khilaf, tapi yang yang rosi itu makmum tidak perlu sujud sahwi sendirian. Tidak perlu. Yang itu yang yang itu yang itu zamannya Walid bin Uqbah. Iya. Dia sholat dalam keadaan apa habis minum minuman keras. Tapi dia masih berakal cuma ya ya agak lupa-lupa. Akhirnya dia sholat subuhnya empat rakaat. Diingatkan nggak nggak terima. Tapi para sahabat nggak nggak kemudian ya sudah sudah meninggal. Yang iya. kan, dia dia dia dah nampak lain kan dia bilang kami dah tapi kalau imamnya yang betul-betul yakin dia empat padahal yang betul lima, maka dia dimaafkan. Hmm. Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Walau kami dengan engkau hukum kami kalau kami lupa atau keliru, keliru dalam keadaan tidak disengaja. Namanya lalai. Bisa aja. ingat mungkin barangkali banyak hutang seperti itu. Seperti disebutkan di dalam di dalam apa itu kitabnya Imam Ibnu Rufayyin yang judulnya apa Aturukul Hukmiyah disebutkan ada seorang raja dari Mesir. Eh, kalau tidak salah Ahmad bin Tulun, memang dia suka keliling-keliling menyamar, suka keliling lihat lihat ke masjid sana, lihat ke masjid sana. Dalam keadaan mereka nggak tahu ini siapa menyamar. Nah, ketika waktu kalau tidak salah sholat isya, dia sholat isya di suatu masjid. Kemudian apa? Selesai sholat dan kita dia pulang. Kemudian dia bilang kepada apa, kepada kepada salah seorang tentaranya, kamu berangkat ke di sana di masjid pula nanti imamnya namanya pula nanti dia uang yang banyak. Aku lihat dia dia lagi banyak utang tuh. Sebenarnya tanya, bagaimana Amirul Mukminin tahu ini? Aku lihat, yang aku dapati dia salah-salah baca surat, paling banyak utang dia. <laughs> Pandai menilai. Ini kalau punya raja kayak gini suka. Tapi sekarang pastilah punya kas apa, di kereta, beli rumah, ya, semuanya mesti utang. Iya, mestilah. Ya wajar hutang itu Rasul aja meninggal dalam keadaan Islam kalian. Tapi kalau ada dua tiga orang kan Betul lah kan Dia kena Dah lah, kalau dia komputer kita tak boleh kita tak ya. Dia ketua orang kita kita tak boleh kata apa kan. Ha, pasal dia dia bangun. Kan? kalau seorang kan dia ya. boleh dia boleh lagi kalau dia ya, dalam surat. Kalau lebih ada seorang tu dia jadi yang eh, apa itu? Subhanallah la ilaha illa Maka kembali ke keumuman Keumuman itu adalah Dia tak buat Dia tak buat Kalau dia buat Kita tak buat Itu pasal kalau kawalan kan Ya ada pasal Jadi gaduh lah Karena Rasulullah Kita tak buat Imam tu dilantik Kita kenapa tu Imam tu dilantik Kecuali dalam hal yang Dia tak betul buat tapi dia beryakinan, berkeyakinan empat. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Ini kata empat kan.